Kenapa dibaca? Ada tanda bacanya tuh di atas lamnya ada sukunnya. Kenapa ada tanda bacanya? Kenapa dibaca? Itu efek, akibat. Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu mim. Kok hafal? Kan dari cirinya. Oh hafal boleh. Huruf komariah 14. ya bagi ke wahob akimah. Huruf samsiah 14. Ta, sada, zara, jaisin, sinsa, dota, zalam, dun. Oh kecepatan. Dilihat di halaman 10 ya. 10, 11, 12 buku wajibnya. ولا يحض على طعام المسكين fawailin fawail jadi madlin kalau dihentikan kalau dihentikan tapi masa iya baru baca dihentikan fawailul tuh domah tain ketemu lam idgham bila gunnah atau tanwin tanwin itu unsurnya tiga fathah dua kasroh dua domah dua fathah tain kasroh tain domah tain Fawailul lil, lil hukum lamati idhar. Lamati ketemu lam dan ro idgom. Lamati ketemu selain lam dan ro idhar. Kul huwallah. Kul ya idhar. Fawailul lil musallin. Madari disukun. Alladhi matobi'i. Alladzina hum an. Alladzina hum an. Ikhfanun mati ketemu son an salatihim him mimati ketemu sin ya. ya idhar sa matobi hun mad arid disukun. Banyak mad arid disukunnya di sini. Emang semua ujung jadi mad disukun? Enggak, ada nanti yang ayat-ayat tertentu yang enggak mad disukun, ada yang matobi ujungnya, ada yang kosar gitu. Ya. Uh, kayak inna a'tayna itu inna a'tayna kal kausar. Tuh, enggak ada di sini yang panjang. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Eh, kosar semua di situ. Alladzina hum an dan mati ketemu sod ikhfa. An salat matobi'i an salatihim mimati ketemu sin idhar sa matobi'i hun madari alif disukun. Alladzina hum an salatihim sahun. Allazi matubi'i naknya kosar hum mimati ketemu ya idhar yurau matobi ketemu hamzah apa itu mad wajib mutasil matobi ketemu hamzah satu kata satu rangkaian satu kalimat bahasa Arabnya allazina nahum yuraun madari disukun wayam idhar hukum mimati wayam na'u matobi nal alif lam komariah ma mad aun mad arid disukun mad arid disgang sukun bukan mad arid disukun ya kecepatan Pak Ari ya kan direkam nanti dikumpulkan ya nah kalau lama-lama matu materinya jadi nggak bisa banyak ya jadi kita dituntut untuk uh, mulai eh, baca-baca buku ya Bu Ani tuh ini tentang Al-Maun ini di tafsir Jalalain yang ringkas kalau Jalalain jilid keempat. Tuh, tafsir yang jilid keempat dilihat di halaman 2788 tentang surah Al-Maun. Di Jalalain, di tafsir Jalalain ini lengkap dia. Ada juga asbabun nuzulnya ternyata. Jadi nggak usah beli asbabun nuzul lagi. Nih, Imam Ibnu Munzir telah mengetengahkan sebuah hadis melalui e, Tarif Ibnu Abu Talhah yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaitu sehubungan dengan firman maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik karena mereka selalu mem memamerkan sholat mereka di hadapan orang-orang mukmin secara riak sewaktu orang-orang mukmin berada di antara mereka. Tetapi jika orang-orang mukmin tidak ada di antara mereka, mereka meninggalkan sholat. Juga mereka tidak mau memberikan pinjaman barang-barang miliknya kepada orang-orang mukmin. Ini orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kan bahaya sekali. Kalau kita, orang kafir jelas, apalagi kalau kafirnya kafir zimmi, kafir yang harus dilindungi karena dia baik terhadap kita, kita harus berbuat baik dengan mereka. Tidak boleh kita mengganggu mereka kecuali kafir harbi, kafir yang jahat kepada kita memerangi kita, nah kita mau nggak mau harus melawan gitu ya. Tidak boleh tinggal diam. Nah, orang munafik ini lagunya kayak orang Islam sama sholat sama tapi munafik. Dalam dalam sejarah kita uh, tentu saja uh, pahla, para pahlawan kita ini kadang-kadang kan orang sama orang-orang munafik ini yang bahaya. Dia seperti pejuang padahal dia antek-anteknya penjajah itu dulu kan hancurnya partai, hancurnya sebuah organisasi, hancurnya sebuah kemasyarakatan, hancur karena orang-orang munafik ini. Karena susah kita membedakannya gitu ya. Makanya ada surah khusus. Nah untuk besok surah Al-Munafikun ya. Baik, itu dilihat e, inayahnya ya. Inayahnya nih, Bu Anima belum punya nih. Inayah juz ke 30-nya ada di halaman ke 179. Dari inayah boleh, dari jalalain juga boleh ya. Jalalain kan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Ara'aita. Tahukah kamu? Ini dari tafsir yang saya baca dari tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka ya Buya Hamka ini menyatakan kalau ada Quran diawali dengan pertanyaan berarti ada sesuatu hal yang harus dicermati. Gitu. Ini kan pertanyaan, gitu. Diawali dengan pertanyaan. Nah, ini. Sehubung, eh, sebagai sebagian juga terdapat dalam ayat-ayat lain bila mana Allah memulainya dengan pertanyaan adalah berarti menyuruh kepada Rasulullah agar ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau hal ini tidak dijelaskan berupa pertanyaan seperti ini, orang akan menyangka kalau orang sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat berarti sudah. Padahal bukan, di sini jelas. Ya. Termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Itu ya, ini di tafsir Buya Hamka. Jadi sholat, haji, puasa, zakat kalau masih menghardik anak yatim, membiarkan anak yatim itu sebagai termasuk orang pendusta agama, orang lalai dalam sholatnya. Aro'aita, tahukah kamu, tanya kamu anta, alladhi yang yukalibu. Yukazibu kazaba yukazibu. Dia mendustakan. Mendustakan apa? Bidin dengan agama. Fadhalikal ladhi yadu'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik. Tidak menghiraukan anak yatim. Siapa sih pertanyaannya? Siapa orang yang termasuk pendusta agama itu? Dijawab. Fadhalika maka itulah. Fa'nya maka. Zalika itulah. Alladhi yang. Itu ya terjemah perkataannya dilihat. Al-ma'un halaman 179 juz ke-30 ya. Dimiliki ibu di toko-toko buku atau di proyek di mana banyak lah ya ini. Tidak tidak terlalu mahal bukunya ya. Fadzalika maka itulah alladzi yang yad'ul yatim, dia menghardik anak yatim. Itu ya. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Wa dan la tidak wala yahuddu kalimat negatif kalimat nafi wala yahuddu dan tidaklah menganjurkan ala ta'am untuk memberikan ala kan atas diterjemahnya untuk memberikan makan al miskin orang miskin paling tidak kalau kalau enggak mau nggak ngasih kalau karena memang nggak punya paling tidak menganjurkan gitu ini menganjurin enggak ngasih enggak gitu. fawailul lil muslimin Nih, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Neraka wel yang suka sholat. Tapi ini belum titik baru koma Yang sholat aja neraka wel. Kalau begitu ada kan uh, orang yang bercanda. Orang sholat aja neraka wel. Ya udah nggak usah sholat. Bukan. Yang sholat aja bisa masuk neraka. Apalagi yang nggak sholat udah itu udah nggak diperiksa lagi. <laughs> Udah lain cerita. Fawail maka kecelakaan lil musallin bagi orang yang sholat Salatnya seperti apa? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka lalai dalam salatnya. Alladzina orang-orang yang, kalau alladzi yang atau orang yang. Alladzina orang-orang yang hum, mereka itu an salatihim dari salat mereka sahun, mereka itu lalai. Lalai di sini tidak tepat waktu ya atau juga lalai di sini sholatnya iya tapi tadi tidak membantu anak yatim tidak membantu fakir miskin <laughs> itu kan jadi sholatnya belum tanha anil fahsa iwal munkar sholat itu kan harus tanha anil fahsa iwal munkar Alladina hum yura'un Alladina orang-orang yang hum mereka itu yura'un mereka berbuat riak, wa almaun dan mereka enggan memberi pertolongan Wa yamna'una, waknya dan. Yamna'una, mereka mencegah, mereka enggan. Al-ma'un, memberikan pertolongan. Ini dalam tafsiran al-ma'un itu ada orang yang menafsirkan di sini zakat. Ada juga perlengkapan-perlengkapan yang bisa dipinjamkan. Jangan pelitlah kalau kita bisa membantu tetangga dengan apa yang bisa kita berikan. Yaitu dengan hal-hal yang berguna. Baik, itu ya. Iya, di, di lain mah jelas ya itu. Aro'aital ladhi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan atau adanya hari hisab dan hari pembalasan amal perbuatan? Maksudnya apakah kamu mengetahui orang itu? Jika kamu belum mengetahui, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ Maka dia itulah. Ini sesudah huruf fa ditetapkan adanya lapad huwa. Artinya maka dia itulah الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ orang yang menghardik anak yatim. Yakni menolaknya dengan keras dan tidak mau memberikan hak yang seharusnya ia terima. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan dirinya atau orang lain memberi makan orang miskin. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yang bersikap demikian yaitu Al-Asa ibnu Wa'il atau Al-Walid ibnu Mughirah Fawailul lil musallin. Maka kecelakaan. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Ini belum titik koma. Alladhinahum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Artinya mengakhirkan sholat dari waktunya. Atau sholatnya belum berbekas, belum berasar. Ya. Sholat iya korupsi jalan. Sholat iya maksiatnya jalan. Alladhinahum yura'un. Orang-orang yang berbuat ria di dalam sholatnya atau dalam hal lainnya. Baru sholat, baru ibadah kalau dilihat orang. Kalau enggak, enggak. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ Dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Artinya, tidak mau meminjamkan barang-barang miliknya yang diperlukan oleh orang lain. Apalagi memberikannya. Ini kalau zaman dulu kan punya jarum, punya kapak, mangkok, atau apa saja yang bisa berguna untuk orang lain. Ini tidak mau meminjamkan. Gitu. Ada lagi yang menafsirkan di sini adalah zakat. Baik, ya, di 85904785 yang ingin membaca ya. Jadi tolong dimiliki, boleh jalalain boleh gitu ya. Jalalain ini sampai jilid 4. Ya, ini jalalain tafsirnya atau tafsir Asbabun Nujul atau Ibnu Kasir, nah, terjemah perkatanya Inayah atau juga dari Profesor Dr. Hamka ini Tafsir Al-Azhar ini banyak sekali bukunya ya. Ya kita banyak-banyak bacalah ya gitu. Biar kita tidak salah kalau menerjemahkan uh, eh, dengan otak sendiri cenderung salah gitu ya. Nih eh, Ibnu eh, Profesor Boy Hamka ini di halaman 282 orang-orang yang ria ini juga termasuk sifat-sifat orang yang demikian walaupun dia beramal, kadang-kadang dia bermuka manis kepada anak yatim atau kepada tetangganya. Tetapi dia ada tujuan tertentu. Dia tidak ikhlas karena Allah. Kadang-kadang dia husu dalam sholatnya. Tetapi semuanya itu dikerjakan karena famir, karena ria. Yaitu karena ingin dilihat, dijadikan reklame, karena ingin dipuji orang. Lantaran rianya itu kalau kurang pujian, orang dia pun mengundurkan diri atau merajuk hidupnya penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Masya Allah ya. Alhamdulillahimindalik. Ini nanti kita besok e, membahas tentang ayat munafik. Khawatir kita memiliki sifat-sifat kemunafikan itu kan. Ya, munafik dalam akidah jangan. Tapi munafik dalam kelakuan kadang-kadang kan kita suka seperti itu. Kita ngomong bohong, janji bohong, eh, dipercaya kita hianat. Nah itu ya. Baik. Silakan untuk yang ingin baca Al-Maun ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu. Ibu Lina di di mana Ibu? Di Bintara. Mangga silahkan. Aro Italia. Iya. Belajar ya Pak. Mangga suami-suami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Disatuin. Udah bagus tuh bisa baca. Sambungin ya. Ara'ai Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Faza, الذي sedikit lagi Faza. Faza, Faza. الذي yadu يدعو iya gitu. yadu yadu ada tasjidnya yadu'ul menolak dia dengan teras dengan tegas yadu'ul yatim gitu. wala yahuddu pendek ala ولا يحض ولا يحض على طعام المسكين wala yahuddu pendek ala donya pendek wala yahuddu ala donya pendek gini do segara ke ala wal wala sebentar sebentar sekedap sebentar ya wala yahuddu ala gitu wala yahuddu ala to'a to'anya panjang to'amil to'nya panjang a to'amil to'amil to'amil ta'amil to'amil to'amil ta'amil gini bukan to'amil gini sebentar atuh to'amil ya to'amil miski misnya miskin, miskin. Terus fawailul Fawailulil lil musalli. Bukan fawailul lil musallin gitu. Fawailul lil musalin. bukan yang tasjidnya yang lamnya lil musallin. Fawailul lil musal. Fawailul lil Bukan. Sebentar, gini Bu. Fawai, potong-potong ya. Fawailul. Fawailul. Lil. Lil. Sebentar atau sebentar. Ibu pada sabar. Sabar sebentar. Ibu sus susah lidahnya ternyata. Sebentar dipotong-potong. Fawailul. Fawailul. Lil. Lil. Musallin. Musallin. Gitu coba sendiri. Fawailul. Mus lil. Lil. Lil musallin. Ah, salah lagi. Gak apa-apa. Ibu tahu lil musallin. Nah, gitu. Alladzina hum Naknya dibaca tuh. Alladzina hum an salatihim sahun. Sahun. Sahun. Alladzi Alladzi alladzina yura'un. Yura'un. Ada alis panjang tuh madu wajib mutasil. Alladzina hum Oh, yuro, un. Koan, Yuro, un. yuro un. Wayam. Wayam. Na'unan. naun Banyak belajar ibu ya. Ya. Mhm. Makasih Pak. Baik ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang anak yatim ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Rasulullah menyampaikan, aku dan anak dan orang atau anak yatim yang memelihara anak yatim di surga seperti ini sambil beliau menunjukkan jari telunjuknya dan ibu jari saking dekatnya jari telunjuk dengan ibu jari tuh kemudian di ayat lain eh, di hadis lain man ala salasatan min aidamin kana kaman qala lailahu wa sama naharahu wa ghada wa raha syahiran sayfahu fi sabilillah wa kuntu ana wa huwa fil jannati ikhwanan kama anna hatain ini ya ukhtani wa alsaqu usbu'aihi sababata wal wusta ini Barang siapa yang mengasuh tiga anak yatim. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Maka baginya orang yang maka baginya orang yang bangun pada malam hari dan puasa pada siang harinya. Dan bagaikan orang yang keluar tiap hari, tiap pagi dan sore menghunus pedang, pedangnya untuk berjihad fisabilillah. Dan tidak di sorga bersamaku bagaikan saudara, sebagaimana kedua jari ini bersaudara. Yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Allah Rabbi. Nih, barang siapa yang mengasuh tiga anak yatim, maka pahalanya seperti orang yang bangun pada malam hari dan puasa pada siang harinya, kemudian keluar di pagi hari dan sore menghunus pedangnya untuk berjihad fisabilillah. Pahalanya Allah Rabbi ya. Tapi hati-hati anak yatim itu memang kurang-kurangnya aduh Masya Allah ya. Kalau nggak bandel bukan anak yatim. Karena memang ada sesuatu yang hilang kan ayahnya. Apalagi yatim piatu ya, ayah ibunya tidak ada. Barang siapa yang memelihara anak yatim di tengah kaum muslimin untuk memberi makan dan minum, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Kecuali jika ia telah berbuat dosa yang tidak dapat diampunkan. Di lain riwayat ada tambahan, sampai ia dapat berusaha mencari makan sendiri maka pasti ia masuk surga. Oh. Ini ada lagi. Khairu baitin fil muslimin baitu fihi yatimun yuhsanu ilaih. Wa syarru baitin fil muslimin baitu fihi yatimun yusa'u ilaih. Sebaik-baik rumah kaum muslimin ialah rumah yang ada anak yatim diasuh dengan baik. Ini diasuh dengan baiknya hati-hati dan sejahat-jahat rumah kaum muslimin ialah rumah yang ada anak yatim yang selalu diganggu dan disakiti hatinya. Allah Rabbi. Baik, di 8594785. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Margon. Margon, silahkan. Mangga. Nah, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم Ada tasjidnya. Fadzalikal fadzalikal ladzi yad'u yad'ul yatim. فذلك الذي يدعو Yad'u yad'ul gitu. اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين Fawailul lil musallin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون Hamzah itu, bukan ain di situ. Alladzina hum yura'un. الذين هم يراءون Nah, ini baru ujungnya ain. Wa yamna'u. ويمنعون الماعون Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Ibu dan Bapak yang sudah mau punya tafsir Ibnu Katsir di juz ke-30 ya. Nih Bu Ani ada di halaman 582 surah Al-Maun. Itu. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Yakni dialah orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Menganiaya haknya dan tidak memberinya makan serta tidak memperlakukan dengan perlakuan yang baik. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Semakna dengan apa yang disebutkan di dalam ayat yang lain firman Allah surah Al-Fajr. Kala bala la al yatim Wala la tu'amil miskin. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Makna yang dimaksud di sini ialah eh, fakir miskin yang tidak mempunyai sesuatu pun untuk menutupi kebutuhan dan kecukupannya. Kemudian disebutkan dalam firman Allah, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Ibnu Abbas dan lain-lainnya menyatakan bahwa makna yang dimaksud ialah orang-orang munafik yang mengerjakan sholatnya terang-terangan. Sedangkan dalam kesendirian mereka tidak sholat. Karena itu disebut oleh firman Allah, lil musallin, bagi orang-orang yang sholat yaitu mereka yang sudah berkewajiban mengerjakan sholat dan menetapinya, kemudian mereka melalikan Hal ini ada kalanya mengandung pengertian tidak mengerjakan sama sekali. Menurut pendapat Ibnu Abbas, atau bisa mengerjakannya bukan pada waktu yang telah ditetapkan baginya menurut syara. Bahkan mengerjakannya di luar waktunya akhir salat. Sebagaimana yang dikatakan oleh uh, eh, Masyruq dan Abu Duha. Nih, ala salatihim sahun. Yang lalai dalam salatnya ini dan tidak disebutkan yang lalai da, eh, dalam salatnya ada kalanya pula karena tidak menemukannya di awal waktu. Melainkan menangguhkan sampai akhir waktu secara terus-menerus atau sebagai ya, sebagian besar kebiasaannya dia suka mengakhirkan salat. Dan ada kalanya karena dalam menunaikannya tidak memenuhi rukun-rukun dan persyaratan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ada kalanya juga mengerjakan tapi tidak husu dan tidak merenungkan maknanya. Tetapi orang-orang yang menyenang sesuatu dari sifat-sifat tersebut berarti dia mendapat bagian dari apa yang diancamkan oleh ayat ini. Dan barang siapa yang menyandang semua sifat tersebut berarti telah sempurnalah baginya bagiannya dijadilah dia orang seorang munafik. Allah Rabbi, hati-hati ini ya dalam amal perbuatannya di dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim disebutkan Rasulullah bersabda tilka salatul munafik tilka salatul munafik tiga kali tilka salatul munafik yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnaini syaitan qama fanaqur arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila itu adalah salatnya orang yang munafik sampai tiga kali. Itu adalah sholatnya orang munafik. Itu adalah sholatnya orang munafik. Rasulullah bersabda seperti itu. Seperti apa? Dia duduk menunggu matahari dan manakala matahari telah berada di antara kedua tanduk setan, yaitu akan tenggelam, sholat asar nih. Jadi ah, akhir-akhir sholat. Maka bangkitlah ia untuk sholat dan mematuk sholat dengan cepat sebanyak empat kali tanpa menyebut Allah di dalamnya melainkan hanya sedikit Allah Robbi ya. ya kita potensi hati-hati nih dengan ini bahkan dalam uh, surat lain surah An-Nisa ayat 142 dinyatakan <clears throat> innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ialah menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat itu di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit. Ini menarik ya. Dimiliki lah ibu ya. Ini tafsir eh, Ibnu Kasir. Banyak ini ya. Nanti kapan-kapan kita bahas kembali saat membacakan terus diulang-ulangnya juga amanya. Assalamualaikum. Sudah masuk, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Lena Bekasi, Pari. Mana, Ibu, silahkan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita Aro'ai gitu. Aro'ai. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Fadzalika allazi yadu'ul Yadu'. yatim. Masjid. فذلك الذي يدعو اليتيم وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على Masjidnya masuk. ولا يحض ولا يحب على طعام المسكين ولا يحض على عندك ولا يحض على ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Mari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hari Jumat kita ada taklim di Depok seperti biasa ya, pagi-pagi jam 9. Kita sudah mulai belajar lagu. Di tafsir Ibnu Kasir halaman 586 di sana dijelaskan ini Rasulullah bersabda, ya. Inna fi jahannama lawadiyan tasta'idu jahannamu min zalik ila akhir hadis ya. Sesungguhnya di dalam neraka jahanam benar-benar terdapat sebuah lembah yang neraka jahanam sendiri meminta perlindungan kepada Allah dari keganasan lembah itu. Setiap harinya sebanyak 400 kali. Allah Rabbi. Neraka jahanam juga minta perlindungan kepada Allah karena lembah ini ganas. Lembah itu disediakan bagi orang-orang yang riak, yang pamer dari kalangan umat Muhammad. Ini hati-hati. Yang hafal kitabullah, hafal Quran tapi ingin dipuji orang, ingin pamer. Dan suka bersedekah tapi ingin dipuji orang. Tetapi bukan karena jad Allah. Dan juga bagi orang yang berhaji ke Baitullah dan orang yang keluar untuk berjihad. Tetapi bukan karena Allah. Imam Ahmad menyatakan telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Al-Amshi ini bahwa uh, orang yang ria ya lalu mereka berbincang-bincang tentang masalah ria maka berkatalah seorang lelaki yang dikenal dengan julukan Abu Yazid bahwa ia pernah mendengar Abdullah ibnu Amr menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Man sama'an nasa bi'amalihi Allahu bihi sami'a khulkihi wa haqqarahu wa sagharah Barang siapa yang pamer kepada orang lain dengan perbuatannya, maka Allah akan memamerkannya di hadapan makhluknya dan menjadikan terhina dan direndahkan. Ya Allah Rabbiyah insyaAllah. Uh, bagaimana kalau kita beramal tetapi kita sudah sudah menyembunyikan. Tapi orang tahu. Nah ini lain cerita. Ini di halaman 587 nih Bu Ani. Nih, ibu yang punya sudah memiliki Ibnu Kasir juz ke-30. Nih. Kutibala ka ajroni. Ajr sirri wa ajrul alaniyah. Kalau kita sudah berusaha, saya tidak mau ya Allah jaga hati ini supaya tidak pamer, supaya tidak riah. Saya hanya karenamu ya Allah. Tiba-tiba ada orang yang ngintip kita ngintip sholat kita, ngintip baca Quran kita, ngintip kebaikan kita. Kata Nabi, hal seperti itu tidak termasuk ria. Karena karena ulah kita, karena kita sudah menjaga untuk tidak pamer, untuk tidak ria, tapi orang tahu perbuatan kita, kata Nabi, dicatatkan bagimu dua pahala. Pahala karena kamu menyembunyikan, sembunyi-sembunyi, dan pahala terang-terangan. Lain cerita itu ya. Gitu. Baik, Assalamualaikum. Iya, siapa ini? Ya? Ibu Vini. Ibu Vini di mana? Lebih dekat dengan teleponnya tuh Bu ya. Kecil sekali ya. Iya, mangga silakan yang kencang ya. ya mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aita Bukan yukajibu, yukazibu. Zalnya jangan kerapuhan. Yukazibu. Yukadzibu Faza. Faza. Jangan pajak. Faza. Faza. likal. alikal. Faza alikal lazi. ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على على طعام المسكين و ويل Mhm. ويل للمصلين Pawailu Kok wailu malah lain lagi Fawailul للمصلين Fawailul lil musallin فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون Baik terima kasih Ibu. Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di halaman 588 Ibnu Katsir yang dimaksud dengan alladzina hum an salatihim sahun yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya maka Rasulullah bersabda Allahu Akbar. Hada khairul lakum min min allau u'tiya kullu rajulin minkum misla jami'id dunya huwallazi in salla lam yarju khairu salatihi wa in tarakaha lam yakhaf rabbah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini lebih baik bagi kalian daripada sekiranya tiap-tiap dari kalian diberi hal yang semisal dengan dunia dan seisinya. Dia adalah orang yang jika salat tidak dapat diharapkan kebaikannya dari salatnya. Dan jika dia meninggalkannya, dia tidak takut kepada Tuhannya. Ini bagus ya, eh, Ibnu Kasir ini. Ini ada SMS Pak Ari. Ibnu Kasirnya dituntaskan nantilah dibuat rekaman lain ya. E, untuk ibu dan bapak. Tapi sebaiknya dimiliki tafsir Ibnu Kasir juz ke-30. Banyak ya tafsirnya. Nah, nyicil aja, saya juga nyicil-nyicil bukan apa-apa. Kalau beli sekalian biasanya nggak dibaca gitu ya. Kayak ibu kan punya inayah 30 juz gitu ya. E, bersih nggak pernah dibuka. Dibukalah mulai dibuka gitu ya. Insyaallah ta'lim kita hari Jumat di Depok ya insyaallah. Hari Ahad, hari Sabtu, Ahad, Senin di rumah yatim. Untuk Sabtu itu tahsin kita ya. Jam jam 1, jam 13 sampai 17 itu tahsin, memperbaiki bacaan. Biasa yang lagu itu, belajar lagu ya. Eh, kayak shashi shubash itu ya. Shushan shani shanishasna minal muslima shishan shanisha. Itu nanti diperbanyak ya tajwidnya setelah maknanya kita tahu. Jangan sampai kita baca Quran, bacanya sering tapi nggak ngerti maknanya, nggak ngerti maksudnya. sedikit sedikit Nanti setelah selesai maknanya, setelah selesai tajwidnya, kita perbanyak tadarusnya ya. Insyaallah mudah-mudahan dengerin juga sementara pahalanya lebih utama sama daripada kita membaca kita tidak tahu artinya itu membaca salah bacaannya terus kita belajar ada saran, ada kritik, ada masukan silahkan ke 0812 828 7881 ya 0812 828 7881 untuk besok Al-Mushaful Murattal surah Al-Isra ya disiapkan Al-Isra ayat 18 sampai 72 Kemudian untuk besok kelas C eh, surat yang kita tadaruskan surah Al-Munafikun ya. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio selamat pagi saudara pendengar pecinta Radio Kayu Manis di edisi hari ini Selasa hari ke-15 di bulan Januari tahun 2008 bersama Bung Sigit dan saya Zulia mengantarkan acara bingkisan hari ulang tahun ya dan selamat mengikuti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, halo yang berbahagia hari ini Merayakan hari ulang tahun Mudah-mudahan kesempatan berulang tahun Anda hari ini, kita boleh memikirkan apa yang harus kita lakukan ke depan dan sudah sejauh mana sih kita berperan memberikan sesuatu yang terbaik baik untuk keluarga, untuk masyarakat lingkungan dan untuk negara. <laughs> Iya, SMS juga dibuka untuk acara bingkisan hari ulang tahun di 0265 ya, 9376 0265 sebutkan nama spasi umur dan spasi alamat ya Untuk ulang tahun kepada siapa? Silahkan 8594785. Saya terima yang pertama Halo selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke okay, dengan siapa? Dengan Riri Riri? Iya Di mana Riri? Di Bekasi Bekasi Apa kabar Riri? Bekasi hujan nggak? Oh enggak cerah Oh uh, cerah ya udah berapa hari ini ya, ya Oke okay, Riri yang ulang tahun siapa Riri? Uh, teman Lucy Riri punya kakak nggak? siapa punya kakak? Uh -uh. Nggak punya. Nggak punya ya. Iya. Terus iya. punya adik? Punya. Punya ya. Punya pacar? Enggak. Oh, belum. Dong, belum. <laughs> Mau nggak? Aku Apa? punya punya ponakan juga. Eh, kelas berapa? Riri biasanya pasangannya Asep. senda, <laughs> senda Hah? Senda aja. <laughs> Siapa ulang tahun, Ri? Temen lu sih. Siapa? Lucy? Lucy. Uh, uh, ulang tahun keberapa Lucy? Yang ke-18. Ke-18 ya? Iya. Oke, okay. seperti apa ucapannya dari Riri? Uh, semoga selamat ulang tahun, selamat mm -hmm. panjang umur, uh, tambah rajin ibadahnya aja. Amin, Iya dong, <laughs> jangan belang-belang. Iya, semakin pintar, mm -hmm. sama diberikan, diberikan rezeki yang banyak. Amin. Terus. Uh, satu sekolah ini, Riri? Iya, satu sekolah. Satu kelas? Enggak, beda kelas. Beda kelas ya. Pinteran mana Lucy sama Riri? ya pinteran, pinteran Lucy. Ah. Riri yang harus Riri, Riri yang harus muber dong ya. Iya. Oke. Hmm. Cukup. Eh, Riri gitu aja. Iya. Sama mau minta lagu boleh. Apa tuh? <gasps> Ini uh, Yofi and Nuno menjaga hati. Siapa siapa tadi? Yofi. Oh Yofi sama Nuno. Ya, Menjaga hati. Iya, ada enggak? Mudah-mudahan ada, kalau nggak ada apa? Kalau nggak ada, Rosa aja deh, uh, terlalu cinta. Terlalu cintanya Rosa? Iya. Iya deh. Makasih ya, titip salam buat iya. eh, Lucy ya. Oh iya, tenang aja. Ah iya sih, traktirannya iya. ditunggu. <laughs> Iya. <laughs> Makasih ya ri Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, mudah-mudahan Lucy mendengarkan. Selamat berbahagia ulang tahun yang ke-18 sudah ya, Lucy harus lebih bisa mantap untuk menghadapi kehidupan ke depan karena persaingan sekarang ini luar biasa ya. Penyesalan itu kan munculnya belakangan kan? Ya, Oke. Halo RKM. Halo. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, dengan siapa? Dengan Ririn. Siapa siapa? Ririn. Ririn. Iya. Tadi Riri, sekarang Ririn. Ririn di mana, Rin? Di Bekasi. Oh, Bekasi juga. Oke, yang lama tahun siapa, Rin? Bapak. Bapak boleh tahu namanya? Pada? Eh, Pak siapa? Bapak Dasto. Enggak kedengeran. Bapak Dasto. Dasto. Dar. Idarso. Iya. Oke, kenapa sih putus-putus ya, Ri? Enggak tahu. Uh, uh, Pak Darso ulang tahunnya keberapa? Ya, mau ke 44. 44. Masih di rumah atau udah di perjalanan? Masih di rumah. Masih di rumah. Udah mandi ya, Pak? Udah. <laughs> Biasanya Bapak jalan kerja jam berapa? Hah? Biasanya jalan ke kantornya jam berapa? jam setengah tujuh. Setengah tujuh ya, oke. Okay. Ya. Selasa Darso selamat ulang tahun yang ke-44, ini anak Riri. Riri, Riri anak nomor berapa? Ke satu. Anak pertama ya, mewakili adik-adiknya ya. Iya. Yuk, doakan deh buat Bapak. Uh, semoga panjang umur, uh -uh. sehat selalu, iya. mudah rezeki, uh -uh. gak suka marah-marah. Kenapa Bapak bisa suka marah-marah? Tahu Biasanya soal apa? anaknya pada bandel. Iya iyalah, kalau anaknya nggak bandel nggak marah. <laughs> Cuma anaknya nggak bandel pasti manis. Jangan doa dong. Wih, bayarannya berapa nih? <laughs> Itu salam buat Bapak ya, usia 44 tahun, mudah-mudahan Bapak makin sukses dalam karirnya, Amin. sukses dalam rumah tangganya, Amin. terus hatinya lah selalu lurus Amin. gitu ya, mendapat ridho ilahi, pandangannya lurus, sayang sama keluarga. Eh, sama anak-anak terutama ya. ya. Terus amplopnya sama mama jangan kurang. <laughs> ya. Itu salam buat Bapak Darso loh. Iya. Oke, okay, itu aja. Boleh minta lagi. Apa? Leto, permintaan hati. Permintaan hatinya Leto. Iya. Iya deh. Ya. Makasih ya, ya Ririn. Iya. Yuk kita dengarkan lagunya. Waalaikumsalam. mengubah warna dan aroma masakan. Wah, sedapnya Anda tidak pernah tahu sampai Anda mencicipinya sendiri. Ma, masakan Mama sedap sekali. Apa rahasianya? Cup cup cup Ajinomoto. Cup cup cup Ajinomoto cap mangkok merah. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta Iya, ah, pukul 6 pagi sudah lebih 12 menit. Terima kasih SMS di 0219376025. Saya terima dari Ibrar di Bintara mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kakak Dian. Kakak Dian, selamat pagi Kak Dian. Selamat ulang tahun ya Kak dari Ibrar nih. Semoga bahagia selalu ya Kakak ya. <laughs> Lalu uh, selamat dan terima kasih juga SMS-nya saya terima dari eh, Asti Asti nih mengucapkan selamat ulang tahun untuk kakaknya juga yang tersayang Namanya Rizky ulang tahun ke 23 eh, ya hmm, Ultahnya pas banget hari ini. Semoga di ulta yang ke-23 ini diberikan umur panjang, banyak rezekinya, Saya selalu, tambah rajin lagi sholatnya, cepat dapat jodoh ya. Pokoknya yang baik-baik aja deh. Iya, kalau ada lagunya dong kak, <laughs> lagunya udah disiapin tuh. Pokoknya ada aja. Nirina Mas Lain boleh juga tuh kalau hari ini uh, bisa muncul ya. Pandangan pertama. Oh. Halo RKM. Assalamualaikum. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, apa kabar? Sehat. Bagaimana dunia <clears throat> Halim? Halim. <laughs> ya. Sama saja. Sama saja. <laughs> Siapa yang ulang tahun Bu Dia nih? Ini kayaknya dari di Cirende ada yang ulang tahun pernikahan Mbak Jol. Oh, ulang tahun pernikahan? Iya. Orang Cirende? Orang Cirende. Oh, lah. Ulang tahun pernikahan yang kasa berapa? berapa ya? <laughs> Kayaknya sepuluhan lebih apa? Sepuluh ya? ya. Sementara anaknya udah 17 tahun ya. <laughs> eh 10 kok? ya iyalah. Ah, ah. pokoknya pokoknya Pokoknya teh mini ya, Pan? Teh mini. Teh mini sarang Kang Damin. Sama eh, pernikahan, uh, uh, dipanjangkan jodohnya. Amin. Tetap kokoh. Ya. Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin anaknya mungkin jadi anak soleh solehah ya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Betul. Dimakmurkan rezekinya. Kalau nggak punya urusan cari urusan. <laughs> Ah, ah. Semoga usahanya tambah lancar. Iya. Iya pokoknya biar rukun-rukun aja selamat menikmati suasana hari ulang tahun hari ini perkawinan ya. Kayaknya ada Rini juga ya. Rini apa Erna? Erna. Rini mana nih? ini uh, Mbak Zul. Iya. Semoga mendengarkannya. Aduh, maaf banget Bu Haji. Kenapa? Tanggal 11 kemarin. Oh iya, telat itu kan? Telat, iya. Mm -mm. Hmm, maaf ya untuk Luciansa. Luciansa. Iya. Terus? Ulang tahun ke-12 kepengen. Iya, cucu ya? Cucu. Mm -mm. Di Cimanggis? Cimanggis. Oke. Okay. Panjang umur, biar tadi anak yang pintar di sekolah, mm -mm. yang soleh berbakti mm-hmm. kepada ini kakek neneknya. Iya. Yeah. Betul. <laughs> Iya. <clears throat> gitu aja remaja ya. Gitu aja ya. Nah, ini yang ulang tahun siapa lagi ya? Meraba-raba gitu ya. Betul apa enggak sih? <laughs> siapa? siapa rabaannya ke siapa nih? <laughs> Ananda kayaknya ya. Hah? Ananda. Iya. Oh ya Citra. Citra ya. Citra nah, Ezlia sebelas bertepatan Pertama dengan untuk Citra. Ah, siapa uh, uh, Citra Ezlia. Ezlia. Uh, uh. ke belas ya majalah uh, tahun 95 ya. 12 dong. Oh, 12. Mm iya. Oh, 12 ya, Halo Citra kalau lagi dengerin selamat ulang tahun selamat nih. Udah berangkat sekolah ya anak ya? Iya, yes, uh, eh, sebentar lagi jalan. Uh, semoga jadi anak yang berbakti Amin. Tua, Terima kasih. <laughs> jaga mama. Oh, jaga mama, bukan jaga iya. mama jaga anaknya ya. <laughs> Iya. Nanti semoga tercapai cita-citanya. Amin, mudah-mudahan lancar menjadi manusia yang berguna. Oke, okay, sip. Itu aja Mbak Jul Baik, terima kasih Bu Diani. Apa aja Siapa aja ya? Nanti ada Leto nih. Ya, buat siapa di depan? Sama siapa? Bung Sigit. Bung Sigit. Eh, ya, selamat tugas. Yuk. Iya. Selamat tugas Mbak ya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya ya. Selamat ulang tahun kami terima um, buat dari siapa nih? Dari Aki Mohtar. Aki di Kampung Loji Tapos Bogor ulang tahunnya buat Nadia Safira yang ke-10. Semoga panjang umur ya buat Nadia, lazim belajar dan jadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Uh, uh, mandiri ya sayang ya, udah 10 tahun, tidak rewel, makannya jangan jajan. Halo. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi pagi. Iya, dengan siapa? Baju. Ini siapa ya? Ibu Atun. Ah, Bu Atun yang di mana? Di Kampung Makassar. Oh, di Kampung Makassar apa kabar? Baik, Aduh, yang ulang tahun ini hari ini siapa? Ini mau ulang eh ucapin ulang tahun untuk saya. Untuk anak saya. Oh, anaknya. Iya. Yang mana anaknya? Ya. Yang mana namanya siapa? Ah, namanya Agil Aditya Widianto. Waduh, sebentar ya. Ragil. Agil. Agil. Siapa? Agil. Oh, Agil enggak pakai R. Enggak, enggak oh, Agil, kayak orang Arab ya. <laughs> Agil siapa? Aditya Widianto. Oh, Aditya Widianto ulang tahun yang keberapa? Yang keempat, Pak.